kita dalam keadaan sehat walafiat insya Allah kita selalu diberikan kesehatan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dari segala wabak balak musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut kajian kita dari fasal yang kedua, maka saya sekedar mengingatkan kepada seluruh peserta dimanapun berada untuk menjaga etika adab-adab yang menuntut ilmu untuk tetap menjaga dan menutup aurat sehingga ilmu yang akan kita pelajari ini tidak mengurangi sedikit daripada ilmu yang didapat dengan menuntut ilmu secara bertemu. Dan kita awali sama-sama dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tankir wal ifada wal istifada. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين أمين يا رب العالمين الحمد لله sebelumnya Kajian yang lalu kita membahas tentang keterangan rasa takut. Hari ini kita akan melanjutkan takut yang dimaksud yang seperti apa dan takut kepada siapa. Karena manusia ini yang namanya sifat takut itu ada pada diri kita. Tapi terkadang takut kita ini tidak terarah dan tidak benar dalam kajian kitab muka syifatul Qulub ini kita kita ingin belajar perlahan-lahan bagaimana takut kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Faslun tsani Inna lillahi malaikatun fis sama'is sabi'ah. Sajada mun يوم القيامة ترتعد من خشية الله ذنوبه كما يتحات الشجرة ورقها Abu Laith rahimahullah seorang ulama berkata Inna Allah inna lillahi malaikah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikah Yang ada di langit Yang ketujuh Apa tugasnya malaikat ini? Malaikat ini sujud dari awal Allah ciptain Sampai hari kiamat Selalu sujud tidak pernah mengangkat sedikit pun kepalanya sampai hari kiamat. Tarta'iddu faraisahum. Tubuhnya gemetar. Ketakutan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dia dalam keadaan sujud tapi masih ngerasain takut sama Allah Subhanahu wa taala. yang kanu yaumul qiyamah kata nanti kalau udah hari kiamat datang baru rafa'u ru'uzahu baru dia angkat kepalanya tapi perhatikan begitu dia angkat kepalanya apa yang dikatakan oleh para malaikat ini Faghalu subhanak ma abadnaka hagga ibadatik maha suci engkau ya Rob sungguhnya kami ini tidak menyembahmu dengan persembahan yang terbaik dalam keadaan sudah dari awal diciptain sujud Begitu dibangun, diangkat kepalanya, dia masih berkata, kami tidak menyembahmu dengan sembahan yang baik. Masya Allah. Ini luar biasa. Kita belajar dari bagaimana caranya kita semua untuk menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena banyak dari orang merasa dirinya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat lima waktu saja sudah cukup atau mungkin dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya dia merasa sudah cukup maka tidak perlu lagi dia mengerjakan ibadah yang lainnya padahal ibadah kita sekalipun itu yang lima waktu saja tidak berani kita jamin apakah ibadah kita itu sudah betul diterima oleh Allah atau tidak dan dikatakan maksud daripada malaikat ini La ya'sunallaha ta'ala tarfata'in. Malaikat itu dari awal diciptain tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sedetik pun. Sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, "Idza bisya'ara jasad al-'abd min khasyatillah." Katanya kalau ada tubuh seorang hamba yang bergetar, gemetar ketakutan karena takut kepada Allah, maka tahatat anhu dzunubuh. Dosa-dosanya ikut-ikutin dia sesuai dengan kebutuhan si perempuan ini menuju kemana. Pada saat sampai di satu tempat, ya perempuan ini sedang pergi, laki-laki ini ngikutin, dapat datang di satu tempat, tempat itu sepi, sunyi, nggak ada orang. Dan keadaannya pada saat itu sedang malam. Ngomong sama si perempuan, saya nih suka sama kamu. Saya kepengen ngedeketin kamu atau ngelakuin hal yang tidak semestinya yang tidak senonoh dia ucapin dia ungkapin perempuan itu begitu dengar undur nas ihim, perempuan itu jawab coba kamu cek apakah semua orang udah pada tidur semua atau belum laki-laki begitu dibilangin wah jangan-jangan si perempuan ngerti nih maksud saya dipikir saya mau ngapain dipikir saya mau apa ternyata dapat dapat sambutan nih dari si perempuan lalu laki-laki tersebut fagaba wa tafa haula al-ghafila fa idan nasu niyam dia keliling dia liatin tenda-tenda rumah-rumah orang semua ya oh, ternyata orang-orang semuanya pada tidur nggak ada yang bangun nggak ada yang melek kemudian laki-laki tersebut balik lagi ke perempuan bilang iya semua orang semuanya udah tidur Lalu kemudian wanita tersebut berkata, Mata gulu fillahi ta'ala. Menurutmu kira-kira bagaimana dengan Allah? Ana'im fi saat. Apakah Allah kiranya tidur di waktu sekat ini? Lalu laki tersebut menjawab, Inna Allah ta'ala la yanam wa la ta'khuduhu sinah. Wa la Allah tidak pernah tidur. Bahkan Allah juga tidak pernah ngantuk. Ngantuk aja gak pernah, apalagi tidur. Maka kemudian perempuan tersebut berkata kembali kepada lelaki tersebut, Innalladhi lam yanam yarana wa inkanan nas la yarawna. Sungguhnya yang maha tidak tidur itu melihat kita, memandang kita. Meskipun semua orang tidak ada yang memandang kita. Ini luar biasa perempuan yang bertakwa, nggak gampangan. Zaman sekarang diajak macam-macam sama laki-laki tuh nggak modalnya tuh modal cinta aja tapi modalnya modal takwa modalnya modal yakin sama Allah nggak ketakutan jodoh nggak kemana diancam sedikit sama laki-laki kalau kamu nggak mau oh, saya sumpahin kamu nanti nggak dapet jodoh saya sumpahin kamu nanti nggak bakalan ada yang suka sama kamu dan lain sebagainya dengan ancaman-ancaman belaka yang tidak ada artinya. Tapi lihat wanita yang bertakwa ini dengan penuh keyakinan, dia memberikan arahan kepada laki-laki yang mengutarakan rasa cintanya, rasa sukanya kepada perempuan tersebut. Jika yang maha tidak tidur saat ini memandang kita, di saat meskipun orang-orang semuanya itu sedang tertidur. Wadhalika anna an Kalau begitu kata perempuan, kita harus lebih takut. Karena Allah yang maha melihat-melihat kita. Adapun orang melihat kita, kita takut. Kita kita malu kalau sampai ada orang tahu tentang kejelekan kita tapi kita lupa. Ada yang tidak pernah tidur dan selalu mengawasi dan memandangi kita. Maka apa yang terjadi? Fatarakahar rajul khaufan minal khalik. Akhirnya laki-laki tersebut meninggalkan wanita tersebut karena rasa takutnya kepada Allah. Diingetin, watab. Kemudian dia pun bertobat, warajak. Dia pun kembali pada kampungnya, ke tempatnya. Falamma fia selang tidak lama berapa kemudian ya, berapa lama kemudian lelaki tersebut meninggal dunia. Ada orang yang bermimpi melihat dia di dalam tidurnya. Bagi lalahu, orang yang bermimpi itu bertemu dengan dia yang meninggal ini ditanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah perbuat terhadapmu? Fagala ghafarani bi khaufi wa tarki dzalika dzanb Allah Subhanahu wa taala menghapus segala kejelekan kesalahanku hanya karena sebab rasa takutku kepada Allah karena aku meninggalkan dosa yang hampir saja aku akan kerjakan itu. Masya Allah. Dari sekian banyak dosa yang dia kerjakan, ternyata begitu di situ ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat yang mau dia kerjain tapi terhalang karena takutnya kepada Allah, rasa takut itu menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosanya yang lain. Maka dari itu penting bagi kita menanamkan rasa takut. Penting bagi kita ini menjaga diri kita tetap bernilai dan tetap berharga. Bukan ketakutan kita justru kepada makhluk. Harusnya kita punya rasa takut ini tertuju kepada Allah. Dikisahkan karena fi Bani Israel bisa lagi. Dan di zaman Bani Israel ada seorang abid, ibu iyal. Ada orang rajin ibadah. Dia punya keluarga. Kebetulan sedang mengalami kemiskinan. Sampai-sampai anak keluarganya semua pada kelaparan. Wa asabathul maja'ah wa mutarran. Dia dalam keadaan sangat-sangat kejepit, sangat-sangat sulit. Akhirnya dia bilang sama istrinya, "Faba'atha imra'atahu litatrubu syai'an li dia bilang sama istrinya, kamu coba keluar, coba cari-cari bantuan. Karena biasanya kadang-kadang kalau perempuan yang minta bantuan lebih gampang dapatnya daripada laki-laki. Kan kadang-kadang kita begitu juga. Kalau ngelihat ada perempuan yang minta-minta, hati kita lebih terenyuh dibanding laki-laki. Makanya laki-laki ini bilang, coba kamu aja yang keluar. Akhirnya perempuan ini bajaat ila bait rojul tajir. Dia datang ke rumah orang dikenal tajir, kaya raya, saudagar. Akhirnya dia mengutarakan keinginannya bahwa dia minta sesuatu yang bisa dia beri makan untuk ahli keluarganya. Maka laki-laki saudagar tersebut berkata, baik, saya akan berikan. Walakin makinini min nafsi. <clears throat> saya mau kasih, tapi kamu harus berikan penuhi keinginanku. Nah, keinginannya buruk, keinginannya jelek. Kamu mau harus saya tidurin, kamu harus mau saya apa-apain. Allah mendalik. Dan mungkin ini banyak terjadi di zaman kita saat ini. Banyak orang terdorong melakukan perbuatan maksiat lantaran hawa nafsu ingin dipenuhi tentang kebutuhan dunianya. Bahkan terkadang naudzubillah min nggak sampai kelaparan begini. Kadang-kadang kebutuhannya diincar hanya untuk kesenangan belaka, ingin tampil indah, ingin dilihat orang, punya handphone, punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Naudzubillah min mendalik Perempuan ini kemudian begitu mendengar fasa kata termar'ah wa adatila baitiha. Dia terdiam, tertegun, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Pada saat dia balik ke rumahnya, ternyata dia jumpai, dia dapati anak-anaknya sedang berjerit-jeritan, berteriak-teriakan satu sama lain. Ya gulun, ya ummi, nahnu namut minal yu. Wahai ibu, kami akan mati dalam keadaan lapar. Bayangin, kalau kita punya anak, kita ini dalam keadaan tidak mampu memberikan dia makan karena kita nggak punya kekuatan, nggak punya pekerjaan, nggak punya apapun. Pasti hati semua ibu akan hancur, terenyuh karena melihat anak-anaknya menjerit-jeritan karena kelaparan. Atina manakul, kata anaknya berikan apapun yang bisa kami makan. Ya ummi, ya ummi, dia teriak-teriak. Fadhahabat ila rajul wa kallamathu fi amri Akhirnya dia putusin untuk balik lagi ke tempat saudagar itu. Dia ceritain keadaan yang sedang menghimpit dirinya, yang sedang dia alami, kesusahan, kesulitan yang sedang dia rasakan anak saya kelaparan, mereka saling berjeritan membutuhkan apapun yang bisa mereka makan. Kata laki-laki tersebut, Atakuni hajati maghriyah? Baik, saya akan berikan yang kamu mau. Tapi pertanyaannya, kamu bisa mendungin nggak hajat yang saya mau kasih? Laki-laki ini masih konsisten. Kamu bakal saya kasih yang kamu mau. Tapi kamu mau gak penuhin yang saya mau? Akhirnya apa yang dilakukan sama perempuan tersebut? Perempuan tersebut menjawab, "Na'am." Iya. Saya akan penuhi apa yang kamu mau. Alam makhala biha. Tapi uniknya yang terjadi begitu perempuan ini dimasukinlah katakan ke dalam satu ruangan yang sudah tidak ada orang lain kecuali antara dia dengan lakinya dengan laki-laki tersebut irta'addat mafasili hatta kadat a'dha'u hatta zul'an mawadiha ini perempuan punya anggota tubuh setiap persendiannya bergetar. Sampai-sampai seolah-olah setiap sendinya akan jatuh ke bawah. Jarinya, tangannya, semua bergetar. Laki-laki tersebut kemudian bingung. Balaki, ditanya, ada apa kamu? Fagala ini akhafullah. Perempuan itu bilang, saya takut kepada Allah. Ya. Jadi pada saat dia sedang terdesak sekalipun, dia tidak menjalankan perbuatan itu dengan sukacita, dengan sukarela. Tapi ternyata rasa takut itu mendarah daging di dalam tubuhnya sampai membuat tubuhnya bergetar. Ya, kita perhatikan kalau ada orang takut sama setan, takut sama jin, takut sama apa. Kalau seandainya dia kebetulan sedang di ruangan tersendiri atau terkejut dengan terkejut yang luar biasa, biasanya orang sampai kencing. Ketakutan. tubuh ya udah gak bisa dikatakan. Lari, terbirit-birit. Sering kita jumpai orang-orang yang ketakutan dengan hal-hal gaib seperti itu. Tapi lihat ini, ada yang bergetar ketakutan karena takut sama Allah. Ini yang jarang kita jumpai. Ada orang gemetaran karena takut sama Allah. Bukan gemetaran karena ditodong pistol, Bukan gemetaran karena dia ditodong sama pisau, tapi dia gemetaran karena takut kepada Allah. Sementara hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak nyata di matanya. Tapi iman dia yang membuat seolah-olah Allah nyata ada di matanya. Apa yang terjadi pada saat wanita tersebut berkata, ini? akhafullah. Saya takut sama Allah. Fagalar rajul. Inna kita khafin Allah ma'ama bika minal fagar. Kamu takut sama Allah dalam keadaanmu saat ini sedang dalam kemiskinan, kamu pun masih takut kepada Allah? Fa'ana ahaggu bil khauf minki. Saya yang kaya lebih pantas takut kepada Allah karena saya dilimpahkan nikmat berbanding kamu yang dalam keadaan fakir pun kamu masih takut sama Allah. Masya Allah. Wamtana Akhirnya laki-laki tersebut menghalangi dirinya untuk berbuat perbuatan fahish, perbuatan yang berdosa, akhirnya dipenuhi segala hajat wanita tersebut untuk memberi makan ahli keluarganya tanpa imbalan apapun wal musarafat bi ni'mah katsira ila audadiha. Akhirnya wanita tersebut kembali ke rumahnya dengan membawa bekal nikmat yang banyak yang bisa dia bagikan kepada anak-anaknya sehingga dia pun bahagia. Masya Allah. Fa'ahallahu ila Musa alaihissalam maka Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk anggalla li fulan ibnu fulan ini qad ghafartu dulu. Wahai Musa, tolong datang ke rumah saudagar fulan ibnu fulan. Kenapa ya Rab, kata Nabi Allah Musa, aku sudah menghapus dosanya. Dosa-dosanya telah kuhapus. Karena apa? Karena dia pun memiliki rasa takut kepada Allah. Ngambil takutnya orang dipraktekin sama dia. Tadinya dia mau ngerjain perbuatan dosa, kata si perempuan saya takut sama Allah. Akhirnya dia pun sadar kalau kamu dalam keadaan fakir aja takut sama Allah, lalu bagaimana dengan saya? Dalam keadaan nikmat mestinya saya harus jauh lebih takut kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalatu wasalam pun pergi mencari orang tersebut bertemu pada saat bertemu Nabi Allah Musa berkata kepadanya la'allaka gad fa'alta khairan bainaka wa bainallah. Bisa jadi kamu ini habis kerjain kebaikan antara dirimu sama Allah. Kenapa? Kata orang tersebut. kira lagi soaleh. Tapi Allah Musa akhirnya cerita. Allah menurunkan wahyu dan berkata bahwa Allah SWT telah menghapus dosa-dosamu. Akhirnya orang laki itu cerita. Ya, saya tuh didatangin perempuan, tadinya saya tuh mau dosa, ila akhirul kisah. Sampai kisah itu berakhir, Akhirnya Nabi Musa berkata, Inna Allah ta'ala faralaka makana min dunubik. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapus dosa-dosamu yang telah lalu seluruhnya. Masya Allah. Bahwa dari kisah ini, dari semua kisah ini kita belajar hal bahwa takut kepada Allah itu mampu menghapus dosa. Takut kepada Allah mampu membuat segala dosa-dosa kita yang berkenaan dengan rasa takut kita pada dosa itu sendiri bisa melunturkan dosa-dosa yang lainnya sebab takutnya kita kepada Allah. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين Nabi bersabda Allah berfirman di dalam hadis kutsinya tidak akan aku kumpulkan di, untuk di antara hambaku atas hambaku antara dua rasa takut dan dua rasa aman daripada Allah. Falatakhafuhum. Kata Allah, jangan kau takut sama mereka. Allah ingatkan lagi. Wa khafuni. Takutlah kamu kepadaku ingkuntum mu'minin. Kalau kamu betul orang-orang yang beriman. Ya, ini ciri-ciri orang beriman. Kalau rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum sempurna, itu tanda keimanan di dalam hati kita pun belum sempurna. Lihat bagaimana kita perhatikan di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda terutama dari kalangan wanita mendapatkan mendapatkan eh, makanan mereka butuh mendapatkan masuk memasukkan tapi perempuan-perempuan yang bekerja tapi ternyata pada sinyalnya mungkin iya, ada betul sinyal oh iya, sinyalnya iya, Iya. itu linknya baru ya coba kirim ke kan? Udah bisa sih. Maaf tadi sedikit terputus. Oh, banyak kita jumpai anak-anak gadis kita zaman sekarang mereka bekerja untuk kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan hidup kebutuhan mereka, mereka kebetulan kerja di satu tempat. Pada hakikatnya mereka sudah betul memakai jilbab, mereka sudah menutup auratnya, mereka sudah belajar bagaimana cara menutup dirinya dari hal-hal yang dilarang untuk ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Hanya dari karena masalah pekerjaan, pihak pekerjaan melarang mereka untuk memakai jilbab, pihak pekerjaan melarang mereka untuk memakai pakaian yang panjang sehingga mereka pun dengan mudahnya karena takut tidak mendapatkan asupan takut tidak mendapat makanan, takut tidak mendapatkan apa-apa yang bisa mereka uh, kejar, yang mereka, yang mereka inginkan, maka mereka pun dengan mudah di rumah atau mungkin di luar rumah mereka memakai pakaian yang panjang tapi begitu mereka bekerja naudzubillah min dzalik mereka pun sanggup memakai rok mini mereka pun sanggup memakai rok yang sampai sedengkul Terkadang mereka pun sanggup dengan mudahnya melepaskan jilbab mereka yang pada hakikatnya jilbab adalah kemuliaan diri mereka sendiri. Ya. Dan itu kita jumpai banyak sekali dari anak-anak gadis kita ataupun dari wanita-wanita kita yang dengan mudah melanggar, yang dengan mudah meninggalkan itu semua. Di sini kita mengingat firman Allah yang Allah sebut Fala takhshaw nas. Jangan kamu takut sama manusia. Kita begitu takut kepada manusia atau kita takut pada diri kita sendiri untuk kelaparan, kita merasa takut takut miskin sehingga kita semua lupa bahwa Allah yang maha segala-galanya. Dikisahkan ada seorang wali bin aulia auliaillah melihat Bahlul. Bahlul Bahlul seorang ulama ulama bukan sembarangan Bahlul ini ulama yang jazab, ulama yang memiliki uh, sikap keanehan yang berbeda dari yang lainnya. Sedang duduk di lubang kuburan. Sambil kakinya dia julurkan ke bawah lubang itu, dia bengong, tertegun di sana. Laki-laki tersebut, orang ini yang melihat si Bahlul sedang duduk di sana, lalu dia bilang, Bahlul, aku dengar harga roti naik. Roti itu makanan pokoknya mereka. Aku mendengar harga roti naik. <clears throat> Kata Bahlul menjawab, aku tidak peduli meskipun harga roti mau naik. Keping roti dengan satu dinar. Satu dinar nilainya besar. Aku tidak peduli, kata Bahlul. Kita hanya diperintah sama Allah menyembah. Dan kita menjalankan perintahnya. Kuncinya takut. Nah, sekarang kenapa banyak orang yang bekerja menerima gaji tapi hilang berkah dari diri mereka? Kecukupan hilang dari mereka. Kenapa? Karena mesti mereka tutup. Berapa banyak kita jumpai orang-orang bahkan kaum laki-laki entah itu Gojek, entah itu Grab kadang-kadang atau entah itu mereka sopir taksi. Pada saat datang waktunya sholat Jumat, mereka dengan mudahnya mengatakan kami sedang mengais rezeki. Tapi mereka bagaimana mau dapat rezeki kalau kepada Tuhannya saja mereka tidak menyembah dengan sebaik-baiknya penyembahan. Masih Bahlul betul berkata, kita diperintahkan Allah menyembahnya dengan persembahan yang terbaik. Adapun rezeki serahkan kepada Allah karena Allah yang berjanji akan memberikan kita rezeki. Kita tinggal tagih janjinya Allah. Maka kalaupun kita harus berikhtiar, ikhtiarlah dengan baik. Jangan sampai bentuk ikhtiar kita kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Karena Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, "Idza sami'a ayah min al-Qur'an." Setiap kali beliau mendengar ayat dari ayat Quran berkenaan dengan khauf, dengan yang, yang disebut rasa takut kepada Allah, Mughsyian alaih Sayyidina Umar pingsan. Seorang Sayyidina Umar pegula ditakuti Setan setiap kali berjalan di satu jalan bertemu dengan Sayyidina Umar akan memilih jalan yang lain. Dari saking takutnya kepada sosok Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Setiap kali terdengar ayat yang berkenaan dengan rasa takut kepada Allah, beliau pingsan. Suatu ketika beliau mengambil apa? Yaumat wa akhadha yaumat tibna, jerami, gala pada saat beliau memegang jerami tersebut, andai aku ini jadi jerami ini gitu. Saya bukan jadi Umar yang sekarang. Andai aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku kata Sayyidina Umar. Beliau menangis sejadi-jadinya. Ada garis hitam di pipinya, di wajahnya. Dari tanda banyaknya menangis. Kalau orang zaman sekarang ada yang berlomba-lomba ngitemin dahi, siapa yang bisa ngitemin wajah dari tanda rasa rasa takutnya kepada Allah dan banyaknya nangis kepada Allah Subhanahu taala. ini terjadi kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu sangat ditakuti tapi ketakutan Sayyidina Umar bin Khattab besar kepada Allah sehingga bahkan membuat iblis lain takut kepadanya. Orang-orang yang melihat Sayyidina Umar takut kepadanya. Subhanallah. Subhanallah. Eh? Jadi kita belajar Sayyidina Umar yang begitu ditakutin Kenapa? Pengen jadi orang yang pengen ditakutin sama orang Takutlah kepada Allah Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah diaduin sama orang di Basrah yang ya, Kita zaman sekarang Mesir Ada orang tua tinggal di satu rumah kecil gubuk tapi rumah itu kebetulan depan-depanan sama istana depan-depanan sama rumahnya raja Berapa kali raja itu menawar untuk rumah itu digeser karena raja ingin membesarkan istananya. Tapi dari sekian banyak warga yang rumahnya mengganggu, rumah itu saja yang kagak pernah mau digeser. Dia tetap kekeh dengan pendiriannya, rumahnya nggak mau digusur, rumahnya nggak mau dibayar. Saya tetap mau tinggal di sini sampai saya mati. Berkali-kali sampai datang ancaman dari raja. Kalau kamu nggak pindah juga, rumahmu akan saya rubuhkan dengan paksa. Akhirnya perempuan ini menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mengadukan tentang hal ihwal rajanya yang dolim. Yang mau mengganggu tempat tinggalnya. Begitu sampai suratnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mencari ya, apa namanya eh, sesuatu untuk dikirim kembali kepada raja dia jumpai ada tulang tulang ontak Eh, panjang bahwa Sayyidina Umar hanya digaris saja sama pedangnya. Garis lurus. Kata Sayyidina Umar kepada utusan yang mengirim surat itu, bawa tulang ini kepada raja yang ada di sana. Tunjukkan ini dari Umar Ibn Khattab. Kemudian orang ini kembali ke Basra, pulang dibawa, diantar tulang ini kepada raja. Begitu raja itu membuka tulang tersebut, tubuh si raja itu gemetar sejadi-jadinya, berkata kepada para ajudannya, "Tolong kembalikan rumah orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu kau hiasi lagi dengan yang terbaik hiasan. Jangan kau kutik, jangan kau ganggu." Orang-orang bingung di sekitar. Surat nggak ada, nggak ada tulisan. Yang dikirim hanya tulang sama garisan lurus saja. Orang-orang kemudian bertanya, "Emang saya tidak Umar ngomong apa? Kenapa kamu begitu ketakutan?" Dijawab oleh raja tersebut, lurus yang dimaksud oleh Sayyidina Umar adalah wasiatnya istagim. Jalanlah yang lurus. Jangan zolimi orang yang lemah. Oh, maknanya luar biasa. Garis lurus itu maknanya luar biasa. Kalau di Indonesia apa disebutnya? NU garis lurus. Pakai ada garis lurus tuh gimana ceritanya? Tapi garisnya udah nggak lurus sekarang. Garis lurus Sayyidina Umar cuma nulisin garis lurus, orang itu sudah faham beraneka ragam makna di balik garis lurus itu. Artinya istagim. Kalau kamu nggak bisa lurus, maka kau akan kubuat jadi tulang ini gitu Wasiatnya nggak pakai mulut, nggak pakai tulisan. Seorang Sayyidina Umar yang begitu memiliki rasa takut kepada Allah, kalau mau ngasih pesan sama orang nggak repot-repot, orang sudah nyampe pesannya hati cuma tulang yang dikirimin. Nah, kalau kita udah berbusa bikin orang nggak takut sama Allah masih takut juga, masih juga lalai masih juga maksiat. Nah, karena kitanya juga semuanya belum benar. Wahakada itulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wagara sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar <coughs> man baka min khasyatillah." Api tidak akan menyentuh permukaan ya tidak akan membakar tidak akan melahap orang yang takut yang nangis karena takut kepada Allah ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang-orang yang sering menangis karena takut kepada Allah api neraka tidak akan menyentuhnya hatta yaudul laban fitbar sampai ini perumpamaan api neraka nggak akan menyentuh dia sampai air susu bisa kembali kepada kepada apa kepada ibu Jatuhkan air matamu bukan kepada hal-hal duniawi, bukan kepada hal-hal yang belaka. E, disakiti orang lain, kita mudah menjatuhkan air mata. Namun kita lupa berapa banyak kita menyakiti Allah, berapa banyak kita menyakiti Rasulullah. Menangislah karena dosa kita sendiri, jangan peduli akan sakitnya orang lain. Jangan peduli akan bagaimana orang menyakiti kita dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan, wafidagail وَفِدَدَئِ الْأَخْبَرِ يُؤْتِيَ yau الْقِيَامَةِ Faturjah sayiatuhu fayu'ma bihi ilanda Dikisahkan ada orang di hari kiamat pada saat di mau ditimbang ternyata dia punya keburukannya lebih unggul. Akhirnya Allah memerintahkan kirim orang ini ke mana Ke neraka. Umar bihi ilannar. Kalau begitu masukkan dia ke dalam neraka. Tiba-tiba fatatakallam sya'rah min sya'arat ini kita punya bulu mata ada yang bisa hitung gak? Bulu mata lebih gampang dari rambut kali ya. Tapi di bulu mata kita yang cuma berapa helai aja, tiba-tiba salah satu dari bulu mata orang tersebut ngomong. Ya Rabbi, Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam qala Man baka min khasyatillah Allah tilkan air alanda. Tiba-tiba bulu mata ini salah satu aja dari bulu mata itu ngomong. Wahai Allah, sungguhnya Rasulmu Muhammad pernah berkata, Barang siapa orang yang menangis karena takut kepada Allah, haramallahu tilkal ain ala Allah akan menghalangi mata tersebut dari api neraka. Allah akan melindungi mata tersebut dari api neraka. Wa inni bakaitu min khasyatik. Aku pernah menangis karena takut kepadamu ya Allah. Satu bulu matanya ngomong. Akhirnya apa yang terjadi? Fayang firullahulah Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang tersebut, dihapus kesalahan dan dosa-dosanya. Ala sabab atau sabab apa? Satu bulu matanya pernah menjadi saksi dia pernah menangis kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah. Tidak satu rambut bulu matanya yang pernah nangis takut karena Allah di dunia Wa yunadi Jibril, akhirnya malaikat Jibril alaihi salam memandangkan panggilannya Naja Fulan ibnu Fulan. Pengumuman malaikat Jibril, Fulan ibnu Fulan selamat. berkat apa? Bisya'ra wahida gara-gara satu helai bulu mata yang pernah menangis takut kepada Allah. Masya Allah. Wa idza kana yaumal qiyamah ji'a bi jahannam. Nanti kalau dan hari kiamat jahanam neraka datang fatazfar zafroh suara gemuruhnya cipratan-cipratannya semua datang pada juthu kula umma ala rabbiha saking gemetarnya setiap umat sampai mereka tersungkur di atas lutut mereka masing-masing ketakutan mereka gemeteran mereka makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tara kulla ummatin jathiyah nanti semua umat bakal tersungkur akan berdiri di atas lututnya masing-masing karena takutnya mereka. Kullu ummatun ila kitabiha. Setiap umat dalam firman yang lain akan dipanggil diperlihatkan catatan-catatan amalnya. idza atawin sami ulaha taghitan wa zafiran. Kalau dibawa udah dekat ke neraka tuh suara gemuruhnya neraka kedengeran dari mana? Dari perjalanan 500 tahun suara udah kedengeran uh, suara apinya suara ininya su semuanya udah kedengeran dari perjalanan 500 tahun wa wahid hatta al-anbiya yang dengar ini semuanya semua nabi akan berkata nafsi nafsi kamu sendiri di sana pun akan berkata nafsi nafsi sampai nabi pun lupa sama umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Saat orang semuanya bergumam dan berkata nafsi nafsi, Nabi kita bilang umati umati umatku umat. Tapi orang yang berpuasa kembalilah tetap jahanam api neraka itu keluar tidak mau kembali ke tempatnya sampai apa datang malaikat Jibril salatu wassalam Inna nar gad gusidat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu neraka mau nyamperin umat Nabi Muhammad. Itu api mau ngebakar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba thumma ya'ti bigadah min ma. Malaikat Jibril bawa wadah yang berisi air. Fayunawiluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wadah air tersebut kepada Rasulullah. Wa yaqul, "Ya Rasulullah, khudh hadha wa rushhu 'alaiha." Ambil ini dan cipratkan air ini ke atas api tersebut. Fayurashuhu 'alaiha. Nabi pun kemudian mencipratkannya. Fatutfa har filhal mati api itu seketika itu juga Nabi kemudian bertanya fayagul mahadal ma ini air apa wahai Jibril Fayyul Jibril alaihi salam hadha ma dumu usah ummatik ini adalah air air mata pendosa dari umatmu air mata pendosa dari umatmu disebutnya alladzina bakau min khasyatillah mereka yang pernah menangis karena takut kepada Allah fal'an umirtu an u'tika an u'tiyakahu litarshu 'ala nar sekarang saya diperintahkan untuk menyerahkan air ini untuk kau siramkan di atas api fatatfa'un nar bi'idznillah maka api maka api tersebut pun mati dengan izin Allah bagaikan satu air tangisan air mata yang kita pernah keluarkan karena takut, karena kita bersedih, karena takut kepada Allah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memadamkan api neraka jahanam yang akan membakar kita semua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma rzuqni 'ainan tabkiyan min khashyatik. Seorang nabi berdoa, Ya Allah, karuniakan kepadaku kedua mata yang menangis karena takut kepadamu. Sebelum air mata itu menjadi air mata. Artinya apa? Sebelum nanti kita nyesal, sebelum nanti di hari kiamat air mata sudah tidak lagi ada manfaatnya. Sebelum itu semua berikan karuniakan kepada kami kedua mata yang menangis karena takut kepadamu. La ilaha illallah makanya orang penyakit eh, penyair bilang ah, ini halatabikian tabikian ala zambi. hei mata kamu nggak mau nangis atas dosa-dosaku telah berhamburan usiaku yang ku genggam dengan tanganku wala adri sementara aku nggak tahu katanya amal apa yang sudah aku perbuat selama ini di dunia punya bekal apa kita selama ini dalam dalam kehidupan kita kita nggak punya apa-apa nggak punya bekal apa-apa Di sini kita belajar pentingnya kita betul-betul menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن يخرج من عينه من الدموع مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى فيصيب حر وجهه فتمسه النار أبدا datang dalam sebuah riwayat ma min abdin kata Nabi adalah seorang hamba yang beriman keluar dari matanya air mata roksu mithlu roksu dubab katanya sebesar kepala lalat hanya setetes mungkin setetes saja sebesar kepala lalat karena kita menangis takut kepada Allah lalu kemudian itu air mata lebarin kalau nangisnya apa namanya sini air matanya itu kita lebarin menyentuh semua permukaan pipi kita. Biar itu menjadi saksi bahwa kita pernah menangis karena Allah. Jangan nyari tisu. Biasa kita kalau lagi mau ludan lagi eh, cerita tentang Nabi, lagi kisah Nabi, biasanya orang pada nangis. Entah nyariin tisu, nanti tentu ada orang buat nyebarin tisu. Hakikatnya itu yang minta tisu karena takut makeupnya luntur ataupun make luntur. Kalau ahlillah, mereka nggak ada yang mau usah pakai eh, pakai tisu. Mereka bakal melebarkan tangisan itu karena tangisan itu akan menjadi saksi. Air mata yang nangis karena takut kepada Allah, air mata yang menangis karena rindu kepada Rasulullah. <coughs> Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Hukia عن محمد بن المنذر رحمه الله تعالى أنه كان إذا بكى يمسح وجهه ولحيته بدموعه. Jadi seorang ulama Muhammad bin Al-Mundir katanya kalau lagi nangis karena takut kepada Allah dia akan usap seluruh wajahnya dengan air mata itu sampai jenggot-jenggotnya. Dia akan basahi, dia akan usap semuanya dengan air mata tersebut. Bayagul, dia akan berkata, Balagani annan nar la ta'kul mau di an masat hudumu. Eh, sungguhnya aku pernah mendengar api neraka tidak akan menyentuh permukaan yang pernah tersentuh dari api uh, dari air mata yang nangis karena Allah. Karena dia sengaja lebarin jenggotnya, pipinya, semuanya. Dan itu dulu di Hadramut juga seperti itu. Mungkin kita ada orang-orang yang susah nangis, kalau dengar apa susah nangis, dengar ceramah susah nangis beruntung yang cetek yang cetek air mata kalau lagi dengar nasihat sebentar nangis baru mulai ceramah nangis alhamdulillah orang-orang yang begitu bukannya kita hina tapi luar biasa tapi ada orang yang mungkin sulit menangis dia tidak mau menangis di hadapan orang malik menangislah dimanapun yang kau ingin di atas sejadahmu tengah malam di saat antara engkau dengan Allah, kapanpun, dimanapun, menangislah selagi kau masih bisa diberi kesempatan untuk menangis. Yang lil mu'min an yakhaf min adabillah. Nah, hendaknya setiap orang yang beriman takut kepada Allah, takut akan murkanya Allah, dan menghalangi dirinya sendiri atas kecondongan kepada hawa nafsu. Kama Allah Ta'ala fa'amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى siapa orang yang tagha berbuat maksiat wa atharul hayatid mereka lebih memberatkan dunia daripada akhirat mikirnya dunia aja urusan dunia aja yang menyenangkan dirinya aja lupa kepada akhirat kalau kalau diajakin kepada akhirat selalu oh, enggak deh tapi kalau udah urusan kesenangan dunia paling depan paling nomor satu kita introspeksi diri di sini apakah kita bagian daripada itu atau bukan kita bagian daripada mereka atau bukan apa kata Allah fa jahim yal ma'wa mereka orang-orang yang telah melakukan maksiat yang telah berdosa kecenderungannya beratnya sama dunia ketahuilah al jahim yal ma'wa neraka jahanam itu tempatnya Wa amma man khafa magaba rabbih. Tapi barang siapa orang yang takut akan kebesaran, kedudukan dia. Wa nahan nafsa anil hawa dan dia bisa menahan dirinya dari hawa nafsu yang menjerumuskan, dari hawa nafsu yang menghancurkan, <clears throat> dari hawa nafsu yang membinasakan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga adalah tempat mereka. Subhanallah. Allah menja'alna minhum Allah jadikan kita orang-orang yang berhak meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa ingin selamat dari siksanya Allah dan mendapat pahala dan rahmatnya, sabar. Pakai baju penuh abaya panas, sabar. Pakai kerudung di depan yang bukan muhrim itu ribet, sabar. Kelihatan muka pucet gara-gara nggak dandan, sabar. Kelihatan mungkin nggak kurang gaul, nggak bergaul, nggak berteman, nggak asik, eh, nggak gabung sama teman-teman yang begitu sabar. Karena mereka bukan mencari kesenangan dunia. Falyasbil ala syada'id dunia ini dunia. Memang dunia itu menyulitkan, menyulitkan untuk orang yang mau benar. Dunia menyulitkan untuk orang yang mau benar. Adapun orang yang belum mau benar, ya dunia adalah surga mereka. Karena bisa salah sebut. ad si sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Orang yang beriman merasa terkekang di dunia. Betul. Mereka merasa ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini harus dijaga, itu harus dijaga. Itulah hakikatnya orang yang beriman akan merasa seperti itu. Karena mereka mengimpikan kehidupan yang abadi. Ada hidup yang lebih panjang daripada hidup yang pendek di dunia ini, yaitu akhirat. Tapi, datul kafir kalau di sini orang beriman merasa dirinya seperti dikengkeng, seperti di penjara, adapun orang kafir, orang yang hidupnya memenuhi hawa nafsunya saja, orang yang mau senang-senang saja, apa yang mereka lakukan? Oh, mereka berasa kayak di surga. Dunia semuanya bisa mereka lakukan. Mau begini bisa, bebas. Mau ini boleh, itu boleh. Yang dilarang sama Allah, dia bilang boleh. Kalau dikit mah nggak apa-apa. Khamar, minuman keras, kalau nggak mabukin nggak apa-apa. Siapa yang bilang nggak apa-apa? Allah bilang nggak boleh, dia bilang nggak apa-apa. Makan makanan haram nggak apa-apa. Mencari pekerjaan yang haram dia bilang nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa. Aurat terbuka di depan yang bukan mahram nggak apa-apa. Aurat dilihat sama sama ipar nggak apa-apa. Aurat dilihat sama orang laki yang bukan yang halal baginya nggak apa-apa. Dia yang bilang nggak apa-apa. Allah bilang nggak boleh. Lalu dia membawa dalilnya. Allah maha pengampun. Coba kita koreksi diri kita. Siapa kita? Apakah Islam segitu murahnya? Apakah pantas Islam itu kita jadikan nilainya hanya senilai yang kita nilai? La inna sil'atullah yang ghaliyah. Allah bilang ini ini dagangan Allah, dagangan Allah tuh mahal. Orang mau kerja aja suruh pakai baju rapi. Orang mau kerja suruh pakai baju rapi. Mau ketemu siapa? Kalau dia kerja, coba ada orang masuk kerja, bajunya compang camping, bajunya baju tidur. Diterima atau nggak kira-kira? Disuruh pulang. Kamu kerja mesti pakai baju rapi, ketetapan, ada ketentuannya, SPG-SPG, punya baju seragam. Hitam warnanya. Atau SPG maunya pakai baju hijau. Bisa apa nggak? Nggak bisa. Begitu kita bisa mematuhi peraturan-peraturan pekerjaan, peraturan-peraturan sifatnya duniawi, tapi alangkah beratnya kita mematuhi peraturan Allah kerudung, menutup aurat, meninggalkan yang ketat-ketat, secara perlahan-lahan. Ini bukan untuk kesenangan semata, ada kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang abadi yaitu akhirat. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dakhala ahlul jannah al jannah tatanagahumul malaika bi kulli khairi wa ni'mah. Katanya nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau sudah penghuni surga masuk ke dalam surga. Mereka berjumpa dengan para malaikat dengan segala kebaikan dijumpai dan segala kenikmatan. Lalu kemudian mereka akan diletakkan di mana manabir sehingga sana dalam uh, eh, watu fresh mereka akan dibentangi dengan bentangan kenikmatan. Wa bi alwan at imah wal fawakih. Makanan datang, minuman berwarna-warna, buah-buahan yang beraneka ragam. ثم تكون فيه ما هذه النعمة حيرة يقول الله تعالى يا عبادي ما هذه الحيرة وليست هذه الدار دار حيرة فيقولون إن لنا موئدا قد جاء وقته فيقول الله تعالى للملائكة ارفعوا الحجب عن الوجوه فتقول الملائكة يا ربنا كيف يرونك وقد كانوا عصاه فيقول الله تعالى ارفعوا الحجب فإنهم كانوا ذاكرين باكين في الدنيا طمعا في لقائي فترفع الحجب فينظرون فيخرون سجدا لله عز وجل فيقول الله تعالى ارفعوا رؤوسكم فإن هذه ليست بدار العمل بل دار الكرامة فيتجلى لهم بلا كيف ويقول انبساطا سلام عليكم يا عبادي فقد رضيت عنكم فهل رضيتم عني فيقول وما لنا يا ربنا لا نرضي وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم pada saat semua penghuni surga sudah mendapatkan begitu kenikmatan yang begitu banyak kenikmatan yang sangat-sangat begitu luar biasa kita masih di sana ngedapetin hirah kebingungan Allah kemudian berkata, "Mahalin hiroh." ini kamu nih bimbang sama apa lagi? Ini ini tempat sudah nggak perlu ada kebimbangan. Maka seluruh penghuni surga berkata, Innalana mau'idan, engkau menjanjikan kami sesuatu ya Rob. Sungguhnya waktu itu telah datang. Kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, Wahai malaikatku, Wahai Allah Ta'ala dan malaikat, Irfa'ul hujub anil wujud. Apa janjinya Allah pada kita? Kalau kita sudah masuk ke surga, akan ada waktunya Allah membuka hijab. Selama ini kita menyembah Allah, tidak melihat zatnya Allah, tidak melihat rupanya Allah, namun kita bisa merasakan keberadaannya Allah. Tapi kita tidak melihat, tapi nanti penghuni surga mereka bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Allah perintahkan malaikat, irfa'ul hujub, angkat satirnya. Angkat hijab antara aku dengan hambaku. Apa malaikat berkata? Fayaqul, Ya Rabb, katanya, فإنهم كانوا ذاكرين Ya Rabbana kaifa yarawnaka wa qad kanu usah Ya Rabb bagaimana kau ingin mereka melihatmu sementara mereka dulu di dunia itu berlaku dosa mereka bermaksiat mereka memandang yang haram dan lain sebagainya Allah kemudian berkata irfa'ul hujub angkat tabir antaraku dengan hambaku innahum kanu zakirin sungguhnya mereka dulu mengingatku mereka dulu menangis karena takut kepadaku dan mereka dulu memiliki keinginan yang sangat untuk berjumpa denganku. Kita ini ibadah bukan semata-mata mau dunia. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Adabi hijabi anka walau kuntu fin na'im. Idza kunta alayya radin fala ubali bil jahim." Siksaku yang sesungguhnya ya Rabb adalah di saat engkau menutup dirimu itu. Di saat engkau Menutup tabir antara aku denganmu itu siksa bagiku ya Rob. Idza kunta Ya radib. Sementara jika kelak engkau ridho kepadaku ya Rob, ridhonya Allah yang dicari. Fala ubali bin jahim. Saya nggak peduli meskipun saya ada di neraka, tapi kalau engkau ridho kepadaku ya Rob, maka aku pun ridho meskipun aku harus di dalam neraka. Ahlillah, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka beribadah bukan hanya semata ingin mendapat surga, tapi mereka mengincar surga karena kekasih mereka ada di surga yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka apa yang mereka incar? Mereka incar perjumpaan dengan Allah. Mereka mengincar ridhonya Allah. Mereka mengharap pengampunan dari Allah. Itu yang mereka harap. Bukan semata-mata hanya ingin surga, surga, surga, la, la, la. Surga merupakan bonus, tapi ada tujuan paling utama di balik surga. Mau masuk surga, kenapa abangnya ada di surga? Di surga kita bisa memandang Allah. Di surga kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka harap, itu yang mereka inginkan. Fatarfa'ul hujub akhirnya tabir si satir antara kita dengan Allah pun disingkap. Fayanzurun mereka pun serentak memandang Allah fayakhirun tanpa mereka sadari mereka pun kemudian berjatuhan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun mereka berkata Allah Subhanahu wa taala berkata irfa'u ru'usakum angkat kepada kalian semua fa inna hadhihi laysat bidarul amal surga ini bukan tempatnya amal lagi akan di surga kita nggak boleh sujud di surga Allah sudah larang kita sujud di saat kita memandang wajahnya Allah zatnya Allah Allah bilang angkat kepala kalian di sini bukan tempatnya beramal ini adalah tempatnya kemuliaan dan orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita tergolong orang-orang yang merasakan kenikmatan ini semua. Fatajalla lahum bila kaif. Allah akan tampak di hadapan kita semua tanpa lagi keraguan, tanpa lagi ciri-ciri, tapi yang langsung akan nampak di depan kita. Mereka semua akan bahagia, Masya Allah Allah kemudian berkata, Salamun alaikum ya ibadi. Salam sejahtera atas kalian, wahai hamba-hambaku. Fagat raditu ankum. Ini nikmat yang paling utama. Aku telah ridha terhadap kalian semua. Fahal raditum anni? La ilaha Allah kemudian bertanya, apakah kalian ridha kepadaku? Jawab semua penghuni surga, Wa malana ya Rabbana la nurdi. Bagaimana ya Rob kami tidak ridho kepadamu Kau telah berikan kami segala nikmat Bala ainun nikmat yang tidak pernah mata Manapun memandang kenikmatan ini Wala udhunun sami'at Telinga pun gak pernah ngedenger Keindahan yang bisa diungkapkan Keindahan yang sedang kami lihat dan kami rasakan ini Kami dengar ini Wala khatar ala galbi bashar Benak manapun tidak pernah terbayang dan terpikirkan akan seperti apa keindahan yang kau berikan ini ya Rob. Wahwa gauluhu ta'ala inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firmannya radiyallahu anhum wa radu'ad. Allah ridha terhadap mereka. Allah ridha atas mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Masya Allah. Seluruh penghuni surga. Salamun gaulam min Rabbir Rahim sudah kita mendapat kenikmatan yang begitu banyak dan ini semua kenikmatan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian-ujian musim, ujian-ujian kesulitan yang kita hadapi di dunia eh, bisa kita lalui karena takut kita kepada Allah. Dan takut ini adalah benteng yang menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat. Rasa takut itu penting adanya karena dengan takut inilah kita akan terhindar dari perbuatan yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut ini di dalam hati kita sehingga pekerjaan-pekerjaan kita jika ada pekerjaan yang salah, pekerjaan yang tidak diridhoi, eh, yang itu membuat kita justru mendapatkan dosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kemudahan dan itulah janjinya Allah bagi orang yang bertakwa, insyaallah dengan dengan kesungguhan mereka dalam menjalani takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menuntut rezekinya dalam rezeki yang halal. Dan begitu juga dengan seluruh perbuatan-perbuatan dari cara hidup kita, dari pakaian yang kita gunakan. Bersedihlah jika kita masih syariatnya Allah. Bersegeralah ya. Boleh dibuka sisi ini. Ah, ya. linknya sudah dikirim dikirim ini aja kirim iya. iya. pertanyaan khair pertanyaan Assalamualaikum saudara tanda taubat seorang hamba diterima itu seperti apa Dan bagaimana menjaga istiqamah nikmatnya dalam beribadah Tanda yang seorang hamba adalah syurut taubah Pertama dia harus menjalankan syaratnya taubat dulu Pertama syaratnya taubat an-nadam Menyesal Penyesalan yang begitu sangat dalam An-nadam dari penyesalan inilah dia akan melakukan wal azm alla yaud tekad bahwa dia tidak akan kembali lagi kepada dosa itu ah, kemudian istighfar dia akan memperbanyak dirinya dalam takarrub ilallah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya orang yang kiranya taubat tanda seorang taubat yang diterima, keadaannya akan berubah. Pada saat dia telah melakukan taubat dirinya dari ibadah amal, tapi yang Allah Subhanahu wa taala cari dari kita adalah adwa muha wa inggala konsisten meskipun sedikit kemudian <clears throat> Assalamualaikum Bagaimana agar terus menumbuhkan rasa takut saat iman sedang turun Terus melakukan kebaikan Terus mengerjakan ketaatan Dan terus isi telinga kita dan hati kita dengan ilmu karena sungguhnya ilmu yang masuk dan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam diri kita itu merupakan ilmu yang akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Semakin sedikit ilmu seseorang, maka semakin sedikit takutnya kepada Allah. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu isinya takut. Semuanya takut. Mau itu ilmu apapun, sebenarnya isinya ilmu itu takut. Dan orang semakin memiliki ilmu yang akan bertambah bukan keilmuannya, justru rasa takutnya kepada Allah itu paling nomor satu. Nah, jadi jika kita merasa iman kita sedang turun, menumbuhkan rasa takut itu dengan terus menambahkan ilmu. Dengar kajian, dengar tausiah, memang awalnya sedikit menjenuhkan, tapi perlahan-lahan itu akan menjadi santapan rutin dan kita merasakan kenikmatan tersendiri. وهكذا Ustazah ingin bertanya bagaimana caranya beristiqomah tadi sudah. Maka kalau kita ingin iman itu naik turun dengan konsisten, kita tetap mengerjakan ibadah. Biarpun malas, berusaha. Tidak boleh. Tidak ada uh, hukum. Uh, beliau kalau ada orang mau ngambil keberkahan gitu dari kalangan perempuan, ada yang gimana caranya mau cium tangan, Beliau itu selalu ngasih lengannya yang ditutup dengan baju. Beliau bilang, hah kalau mau cium di sini. Kalau mau cium di lengannya sini. Gak pernah dikasih tangannya. Karena tahu betapa dosanya bersentuhan dengan yang bukan mahram. Gak ada. Jadi sekalipun kita belajar dengan kiai, dengan habaib, dengan ulama, laki-laki, gak ada yang namanya jabat tangan sama mereka. Hubungannya bukan harus dengan jabat tangan. Meskipun sudah tua sekalipun. gak ada. Saudara bagaimana cara selalu membangkitkan rasa takut kepada Allah Sedangkan dikala senang saja kita kadang suka lalai Bahkan pengetahuan kita tentang Allah Ilmu pengetahuan kita tentang ajarannya Insya Allah kita semua bisa menambahkan sedikit demi sedikit rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana jika ada orang yang tidak membayar zakat? apakah bisa diganti dengan sedekah atau mendapat denda atau gimana Ustaz terima kasih zakat zakat tidak bisa diganti dengan apapun zakat zakat kamu zakatnya apa zakatul mal maka bayar zakatul malnya harta berarti bayar dengan harta dengan uang Gak bisa diganti dengan sedekah zakat ya zakat kalau memang kamu punya hutang zakat dibayar zakatnya bukan diganti dengan apapun atau denda tidak bayar zakatnya Ustazah seperti yang telah kita yakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal buruk atau dosa maksiat yang dilakukan bisa dikatakan takdir juga? Ketetapan yang akan terjadi dengan ketetapan yang sudah terjadi itu berbeda. Pertama, kita meyakini semuanya dari Allah. Gerak-gerik tubuh kita semua dari Allah. Tapi adapun keinginan dalam menggerakkan itu juga itu berasal dari kita. Hal yang telah berlalu kita tidak bahas, tapi akan terjadi. Allah berikan kita akal. Di sini ada perbedaan. Kalau kalau kamu punya robot, robot kamu yang bikin, robot itu kamu kendalikan semaumu. Karena robot itu tidak punya akal untuk menentukan ketentuannya sendiri. Tapi adapun manusia pada hakikatnya, manusia diberi akal sama Allah akal itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya kamu mau jalan yang mana? Jalan A, B, C, D. Kamu mau jalan sini atau jalan situ? Kamu diberikan kecenderungan, kamu diberikan keinginan, kamu diberikan hati, kamu diberikan pikiran, kamu diberikan akal. Maka pada saat dosa yang akan dibuat, hakikatnya kamu itu diberi pikiran dulu. Ada daging kambing, ada daging babi ah saya mau makan babi aja itu kan siapa yang pilih kita yang pilih akal kita kenapa nanti makan daging babi takdir masa jawabannya begitu begitu ada daging kambing Allah subhanahu wa taala berikan di, di dunia ini Allah bilang kulu washrabu makan dan minum dan Allah ciptakan beraneka ragam makanan dan minuman tersebut kenapa Allah ciptakan beraneka ragam agar kita menggunakan akal pikiran kita mana yang halal mana yang haram Subhanallah. Saya pernah bilang eh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kambing dengan bilangan apa namanya babi, hakikatnya babi itu kalau melahirkan itu bilangannya berapa, sementara kambing setiap melahirin berapa. Tapi lihat kebutuhannya kambing. Kambing akikah kambing, eh, sunatan kambing, eh, nikahan kambing, kurban kayak kambing, semua kambing belum dijadi. Tapi pernah nggak kita ngalamin kambing kosong? Nggak pernah. Kebutuhannya itu Allah swt yang atur. Tapi pilihan ada di tangan kita. Kamu mau nyembelih kambing apa kamu mau nyembelih sapi? Kamu mau nyembelih kambing apa naudzubillah kamu mau pilih babi? Itu pilihannya dikasih sama Allah. Begitu pula jalan hidup kita. Kamu mau pilih surga atau neraka? Itu pilihannya dikasih sama Allah. Nah itulah yang menuntun kita. Maka kita nggak bisa langsung mengucap wah semua dosa maksiat yang kita perbuat ini adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa ini. Gitu. Yang nggak bisa dirubah adalah garis yang sudah Allah tetapkan. Contoh maut. Nggak bisa. Doa tapi bisa minta panjang umur bisa. Kemudian rezeki bisa dengan usaha bisa. Kamu pengen berubah menjadi orang yang berhasil dan sukses. Gimana usahamu? Berdoa, bermunajat, semua yang telah diajarkan kita buat ya. Nah, contohnya takdir ataupun ketetapan yang Allah Subhanahu taala tidak bisa rubah itu contohnya kita lahir. Lahirnya tanggal misalnya saya lahir tanggal 23 Mei. Ah, kenapa 23 Mei? Anda kepengennya 12 Rabiul Awal aja bareng sama Nabi. Bisa nggak kita rubah? Nggak bisa. Karena itu sudah ketetapan dari Allah. Lahir tanggal sekian. Tapi kebetulan saya punya ibu orangnya ada ada darah Indianya. Kenapa? Saya nggak mau. Saya punya darah Arab aja semuanya. Apa kita bisa memilih tidak? Begitu juga orang Cina, begitu juga orang Jawa. Makanya kita tidak boleh mencela rasnya seseorang. Eh hey, kamu, kamu dengan akal, dengan ilmu yang sudah kau miliki. Kemudian eh, mendaftar ketakwaan sudah saya bahas tadi sudah membuat tema oke okay. kita usaha bagaimana tahapan untuk membersihkan hati terima kasih tahapan membersihkan hati itu adalah proses yang panjang wa ismu tazkiyatun nafs membersihkan jiwa dan itu pelajarannya bukan setahun dua tahun tiga tahun seumur hidup karena syaitan ini tujuan utamanya adalah menghancurkan jiwa. Kesucian jiwa itu yang mau dinodain sama setan. Jadi kalau ditanya bagaimana tahapan yang membersihkan jiwa, pertama istighfar. Yang paling nyuci dosa hati adalah istighfar. Banyak-banyak istighfar. Dan yang kedua, jangan pernah menunjuk kejelekan orang, tapi jadikan tunjukkan itu terjujur pada diri sendiri. Saya yang belum benar, saya belum benar, saya belum benar Adapun orang, orang lain, urusan orang lain. Lebih condong melihat kejelekan sendiri daripada kejelekan orang lain. Itu tahap-tahap orang mau membersihkan jiwa. Dan tidak peduli dengan orang lain yang hanya dia pedulikan tentang dirinya. Bukan berarti ego, bukan. Ini dalam kebaikan dirinya. Tidak mengumpat, tidak membicarakan orang lain, dan seterusnya hatinya akan diisi dengan hikmah, dengan ilmu, dengan lain-lainnya. Inilah cara-cara arah-arah untuk menuju kepada hati yang bersih. Dan ditambah dengan doa, Allahumma ja'al sarilatina khairan min alaniyatana wa alaniyatana salihah. Allah jadikan sarilah apa yang tertutup ini yaitu hati kami khairan lebih baik dari apa yang nampak dari tubuh kami, dari zahir kami. Dan jadikan wa alaniyatana dan yang nampak dari diri kami ini solehah yang baik yang bagus jangan sampai orang kan suka bilang orang tuh masa bodoh zohirnya yang penting hatinya ini keblinger kita maunya zohir batin sama baiknya jangan jadi orang yang zohirnya bagaimana batinnya bagaimana jangan kita mau keduanya zohir baik batin juga lebih baik itu yang kita kepengen kemudian Ustazah berikan Ustazah amin ya rabbal alamin sepuluh untuk Ustazah mohon doanya untuk kami insyaallah semua yang meminta doa mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dan keinginannya insyaallah amin ya rabbal alamin kemudian Ustazah mau menanyakan makna ini jangan mempelajari ilmu kecuali jika kamu berniat mengamalkannya. Jika tidak demikian, maka ilmu itu akan menjadi bencana bagimu pada hari kiamat. setiap kali kita mempelajari satu ilmu, harus ada niat di dalam hati kita ingin mengamalkannya. Pengamalan itu mau kontan atau tidak, niatlah terlebih dahulu dengan niat yang kuat. Saya ingin mengamalkannya sebisa mungkin. Karena apa? Karena orang kalau hanya mau belajar aja yang penting asal tahu, tapi niat di dalam hatinya tidak ingin mengamalkannya, betul akan menjadi bencana. Naam. alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli watan. Seorang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu dari apa yang dia pahami dari ilmu yang dia miliki maka orang-orang itu akan diazab akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala diazab sama Allah jadi berniat makanya kenapa kita suka memulai taklim kita ini dengan nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal mudzakarah wa tadhkir saya berniat belajar, mengajar, mengamalkan, mengambil manfaat dan membagikan manfaat. Kita niat seperti itu. Di dalam kesempatan yang lain saya pernah menyampaikan bahwa setiap kali kita ingin belajar atau mengajar, nawa itu ta'allum wa ta'lim lil amal bih wa tabligh. Niatnya begitu ya, saya berniat belajar, ingin mengajar, lil amal bih agar aku bisa mengamalkannya dan juga bisa melakukan apa amar ma'ruf nahi mungkar susah sekali ditegakkan. Yang ngajakin kebaikan banyak, tapi mencegah kemungkaran sedikit sekali. Wah karena Itu yang dimaksud. Jadi memang setiap orang yang belajar harus menanamkan niat di dalam hatinya untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari itu. Sudah bagaimana apabila sudah berwudu namun dirasa ada yang keluar berupa angin namun tidak berbau dan berbunyi. Hal tersebut berulang beberapa kali hingga kita mengulang wudhu sampai beberapa kali. Itu biasanya disebut dengan e, angin keluar dari vagina ya. E, itu biasanya memang kerap e, seringkali terjadi. E, beberapa hukum berkenaan tentang e, keluarnya angin dari vagina itu jika kita yakin bahwa itu adalah sesuatu yang betul-betul keluar dari dalam maka batal. Itu seperti kentut aja hukumnya. Tapi jika itu hanya karena lipatan-lipatan atau karena pergeseran pergerakan kita yang sifatnya itu karena kita bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, terus kemudian seperti ada uh, eh, eh, apalah gelembung angin atau apa, maka hukumnya sebagai ulama menyatakan tidak masalah. Tapi kalau kamu yakin ada sesuatu yang keluar sekalipun dia angin dari vagina ataupun dari belakang, maka batal wudhunya. Nah, di sini kalau kamu sampai mengulang beberapa kali, eh, pertama yang saran saya adalah hindari was-was. Dan jika kamu sedang mengalami yang seperti itu, cobalah dengan metode menyumbat eh, menyumbat eh, apa namanya itu kemaluanmu dengan eh, pembalut terlebih dahulu. Nah, itu biasanya mungkin kamu lagi banyak angin. <clears throat> nah, itu disumbat dengan pembalut eh, ah, ditekan seperti seolah agar tidak ada yang keluar sampai nanti Eh, angin tersebut hilang begitu jangan diikuti ingin terus-terusan berwudhu berwudhu lagi karena khawatir bisa jadi itu adalah pikiranmu yang terjurus kepada was-was dan itu juga tidak boleh itu harus dibuang ya jadi yang namanya hukum harus betul-betul yakin jika kamu yakin itu keluar jangan seperti ada yang keluar itu nggak bisa yakin keluar ada yang keluar maka hukumnya ada seperti itu harus ditepis seperti ada yang keluar gimana mau hukum ini harus jelas. Baik. E, kemudian dan juga kadang yang keluar berupa keputihan jelas, keputihan najis. Serta bolehkah kita menjaga jarak dengan orang yang mungkin bisa membuat kita kembali kepada hal-hal yang dilarang? Dan cara terbaiknya menjaga jarak itu seperti apa ya? Hukum menjaga jarak wajib jika orang tersebut akan membuat kita terjerumus kepada maksiat. Hukum menjaga jaraknya adalah hukumnya wajib bukan boleh atau tidaknya lagi hukumnya wajib. Lalu bagaimana menjaga jalan positif yang baik itu penting. Nah, adapun caranya tentu kamu yang lebih tahu. Yang dilarang yang mana? Memutuskan silaturahminya. Menjaga jarak berarti menghindar. Nah, dari menghindar itu jika ternyata kamu menjaga jarak, saya nggak mau duduk-duduk, diajak kumpul yuk aduh maafin saya lagi ada acara, maafin saya lagi ini, maafin saya lagi itu. Sampai nanti orang-orang yang begitu begitu sekali dua kali ngajakin kita ngelakuin sesuatu yang ba tidak baik kita tolak, lama-lama dia nggak telepon lagi, nggak ngajak lagi. Dan suatu saat jika kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu, tidak boleh dari kita memalingkan wajah. Tegur siapa? kuatkan iman kita agar kita tidak kembali lagi kepada orang-orang yang seperti itu yang mengajarkan kita kepada maksiat. Assalamualaikum Ustazah, Fuad ingin bertanya di luar tema. Kalau di keluarga ada anak laki-laki menjadi imam sholat, si anak laki-laki apa kita apa kita ah, imam, imam sholat apa kita Ustazah, Tapi anak lakinya umur 8 tahun. Tapi kesimpulan saya dia bertanya untuk anak-anak laki umur 8 tahun ingin eh, menjadi imam. Hukumnya boleh asalkan anak tersebut tahu cara istinja yang baik, tahu cara wudhu yang baik dengan syurut-syurutnya, dan tahu perkara-perkara sholat yang diwajibkan dan yang membatalkan sholatnya. Jika dia mengerjakan sholatnya sudah dengan baik, wudhunya dengan baik, dia bisa menjaga, maka hukumnya meskipun usianya 8 tahun, bacaan Qur'annya sudah lancar, baik, maka hukumnya tidak masalah dia menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk istiqomah beribadah habis sholat jangan tinggalin doa Allahumma ya mugalib Wahai zat yang membolak-balikan hati mantapkan hatiku dalam menekuni ibadah kepada minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dalam keistiqamahan beribadah. Jadi hati kita nggak berubah-ubah. Hati kita tetap baik insya Allah. Baik, sahabat syukur, saya dari Purwakarta, Masya Allah. Semoga Ustaz sehat. Amin. Mau tanya Ustaz, kepiting boleh dimakan nggak? Mengingat hukum kepiting, setahu yang saya tahu, kepiting adalah binatang yang hidup di dua alam. Ya, itu jelas. Dari kecil saya juga tahu kalau kepiting itu hidupnya dua alam. Tapi saya tidak mengerti ada beberapa fatwa ulama belakangan ini timbul yang menghalalkan kepiting. Saya nggak tahu betul um, uh, apakah itu dari MUI atau bukan wallahu alam bisawab tapi memang ada ulama yang menyatakan kepiting diboleh. tapi saya dan atau tetangga menyatakan itu tidak boleh. Kepiting saya masih di tahap mengatakan itu tidak boleh. Ya, adapun fatwa yang mengatakan boleh, wallahu a'lam bisawab <coughs> Baik, hmm. cara mengetahui iman turun. Al ha? Apa itu? sudah ini cara mengetahui iman, turun. Iman turun Allah ya Ustaz. Apa ya? Oh apa? Uh, iman turun. <laughs> Iman turun adalah begitu kita sudah mulai malas dalam mengerjakan ketaatan, itu tanda-tandanya tuh. Lalu sholat berat, padahal biasanya semangat. sholawat biasanya pagi udah inget ini sampai sampai siang berat banget kayaknya mengerjainnya. apalagi zikir demikian e, kajian mungkin biasanya semangat dalam mendengar ini kebetulan lagi malas nah, itu tanda-tanda baterai kita mulai lemah iman kita mulai turun dan itu tahapnya kita harus segera mengecasnya karena kalau kita ikuti e, kemalasan itu kemunduran itu akan membawa kita terus mundur sehingga kita meninggalkan istiqomahan yang biasa kita kerjakan nah itu iman turun adalah cara mengetahuinya pertama dari situ, malasnya dulu. Dikerjakan, tapi ada malas, itu tandanya imam dulu. Pajak mobil itu pribadi. Bukannya kita jadi yang dibolehkan dari bunga bank itu sebenarnya kemaslahatan umum. Kamu bangun kamar mandi umum, bangun jalan, bikin serokan apa-apa, serokan eh, aliran air, untuk kemaslahatan umum bukan untuk kepribadi untuk pribadi bayar telepon bayar pajak bayar listrik nanti sekali bayar pajak mobil besok bayar listrik eh, bayar listrik besok bayar telepon hukumnya nggak boleh setelah pertanyaan dari teman jika kita selesai ambil wudhu tidak ada di dalam syarat perkara yang membatalkan wudhu makan. Setahu yang saya pahami di ilmu fikih tidak ada perkara makan yang membatalkan wudhu. Yang ada jika kita ingin sholat setelah makan, kalau kita tidak berkumur-kumur atau ada yang tersisa dari rasa makanan, kita sholatnya makruh, haram. Kalau sampai ada makanan tertelan, maka sholat kita batal. Adapun wudhunya, wudhunya tidak batal. Jadi kalau kita habis wudhu, mau minum air putih, minum. Mau se seliter lagi, boleh. Mau segalon lagi, nggak apa-apa. Bebas air, eh, minum air putih tidak ada batasnya. Korma juga demikian. Yang penting setelah kita wudhu, kita makan korma, sisa-sisa dari manisnya korma, eh, sisa-sisa yang tersisa dari mulut kita atau di gigi kita itu sudah kita pastikan tidak ada yang tersisa. Eh, karena jika kita ingin melaksanakan sholat, itu yang dikhawatirkan jangan sampai ada yang tersisa lalu itu membuat batal sholat. Dan harus diingatkan secara sudah mengingat tapi sudah mengingatkan tapi kadang susah dirasa ujian untuk anak-anak anak yatim. Taib. Doanya diantaranya adalah membaca di sujud terakhir sholat wajib. Sujud terakhir sholat wajib bagi ibu-ibu ya membaca Rabbi ja'alni muqimas Salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa itu kalau nggak salah di ayat apa surat Ibrahim ayat keberapa saya lupa boleh dicari tapi doanya intinya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa di sujud terakhir sebelum kita angkat kepala untuk tahiyat akhir kita sujud doa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita diberikan kemudahan dalam mengerjakan ibadah sholatnya. Tidak perlu diteriakin lagi, tidak perlu dibilangin. Setahu saya ini doa mujarab karena banyak dari orang tua alhamdulillah yang sudah mengamalkan ini mereka tidak mengalami kesulitan lagi dalam memerintahkan anak-anaknya sholat. Nah, itu coba diamalkan. Nah, adapun untuk bapaknya eh, ini karena kebetulan yatim ya mungkin kepada untuk para apa pendengar yang lainnya untuk bapaknya kalau untuk suami doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama baru rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi yang suami dua, yang ibu satu. Tapi insya Allah ibunya aja baca insya Allah sudah ada hasilnya. Saya mau tanya di luar tema, jika kita sudah sudah jika kita dikasih makanan, tapi kita tahu makanan itu hasil yang tidak halal, apakah kita terima? karena untuk menghargainya atau menolak tapi bagaimana menolaknya? mohon penjelasannya jelas kalau kita tahu makanan tersebut sumbernya adalah haram maka kita tidak boleh menerimanya lalu bagaimana dengan menolaknya menolak bilang nggak ada di rumah nggak ada yang makan atau apa yang bisa bisanya kamu cara menolak kan setiap orang berbeda-beda ya e, dengan menolaknya dengan lembut tentunya dengan baik Lalu gimana kalau saya mau diberikan kepada orang? Itu lebih berisiko lagi. Kamu bertanggung jawab dalam makanan itu yang kamu berikan kepada orang. Ya, hati-hati. Kemudian apabila saudara apabila kita meminta maaf kepada orang yang berselisih dengan kita, tapi dia tidak menggubris dan cuek apa yang harus saya lakukan? Sabar, tetap berusaha, tetap berupaya, ya, jika dia tidak menggubris dia tidak itu eh, kita tetap berhubungan yang baik menyambung silaturahmi baik sisanya serahkan kepada Allah insya Allah suatu saat Allah subhanahu wa taala akan berikan jalan uh, untuknya untuk terbuka pintu hatinya nah, ada satu amalan dari eh, guru saya Bapak Nur pada saat kita selesai sholat lima waktu kita baca Robbil Firli waliwalidayya waliman lahu haqqun aliyya. Itu baca lima kali. Rabbi ghafirli waliwalidayya waliman lahu haqqun aliyya. Rabbi ghafirli waliwalidayya waliman lahu haqqun aliyya. Pokoknya banyak lima kali dibaca itu. Insya Allah sebelum kita wafat bagi yang mendawamkan amalan itu. Setiap orang yang punya sangkutan, punya masalah sama kita, ya dari perbuatan kita sendiri ataupun perbuatan orang lain, atau kita sebaliknya yang punya sangkutan dengan orang, punya masalah sama orang sebelum kita wafat, orang sudah maafin kita, tidak ada lagi yang punya dendam sama kita. Nah, itu doanya. Mudah-mudahan Allah swt berikan kita keselamatan dari uh, permusuhan insyaallah amin ya rabbal alamin. Taib hmm, Ustazah, apakah uang yang didapatkan dari game dengan cara mengumpulkan poin uang itu baik dan halal tidak uang dari poin game seperti apa ini Hah? Eh, eh, komputer ini ada game terus ada poin lawan orang biasanya taruhan dulu iya. macam judi gitu kan haram jelas nggak boleh ya, yang saya tahu nggak cuma-cuma orang main game tuh dapat duit kan iya. pasti ada upaya dulu kalau kita main di time zone aja kan atau di mana kita beli koin ya ada enggak ada koin dulu masukin koin seperti itu dari koin itu nanti kita baru dapat uh, apa uh, kartu lagi ya pak kemudian kita tukar dan lain sebagainya itu jelas ya boleh mainan unjuk seperti itu sebenarnya boleh Taib. <clears throat> doa membersihkan hati bisa di share Ustazah Taib nanti insya Allah panitia akan buatkan semua doa-doa yang tadi kita baca nanti insya Allah panitia akan buatkan dan akan diposting di Instastory Assalamualaikum Ustazah, jika untuk orang tua kita agar rajin beribadah, doanya apa ya Ustazah? Untuk orang tua kita agar rajin ibadah, doakan yang terbaik dengan Rabbi, Firli, Wali Walidaya, Warhamhuma, Kama Rabbayani Sagira. Rahmatnya Allah itu nggak cuma belayan atau kasih sayang. Sebagaimana yang kita faham. Wah, Warhamhuma, kita minta rahmatin mereka ya Allah. Bisa jadi rahmatnya Allah pun akan menuntun hidayah kepada mereka akan menuntun pahala kepada mereka akan menuntun kebaikan-kebaikan untuk mereka termasuk diantaranya itu adalah hidayah mereka untuk jalan ke jalan yang benar seperti itu nah jadi <clears throat> untuk orang tua kita yang kebetulan uh, untuk orang tua kita yang merasa kita merasa sholatnya berantakan atau mungkin ibadahnya berantakan maka kita minta sama Allah agar Allah yang berikan hidayah untuk mereka agar Allah menuntun mereka minta sama Allah subhanahu wa taala itu semua insya Allah Allah subhanahu wa taala akan menuntun mereka dengan jalan yang terbaik amin ya rabbal alamin baik ustazah mau tanya apa ini oh ya ada kajian apakah di share kembali ya saya akan luruskan uh, insya Allah doa doa itu akan di share di Eh, grup WA aja, bukan di Insta Story, Afwan, di grup WA aja yang hadir kajian kali ini. Nanti akan di-share grup wa aja saja, ya. Serta mau tanya hukum yang kalau main saham haram. Jelas. Main saham tidak baik, hukumnya haram. Kemudian kakak admin. <laughs> Oh, kalau anak disantunin orang, lalu setelah beberapa lama kita tahu orang itu korupsi itu bagaimana. Setelah beberapa lama kita tahu dia korupsi. Sudah berlalu, maka setelah itu kalau dia memberikan santunan lagi sama kita, ya kita bisa menolak. Adapun yang sudah diberikan, kita bisa apa? Kita bisa apa-apa, sudah. Yang sudah diberikan, sebagaimana di kajian sebelumnya, saya sudah membahas tentang jika mungkin ada di antara kita yang pernah tanpa sengaja memakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang haram, maka kita baik perbaiki tubuh kita diri kita dengan mengkonsumsi yang halal setelahnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya adapun ini santunan di luar di luar pengetahuan kita jika memang uang itu tadinya korupsi maka kita pasrahkan kepada Allah dan selebihnya jika ada lagi yang memberi kita dari eh, apa namanya dari orang tersebut maka kita menolaknya dengan baik baik Eh, ini udah azan ya pertanyaan juga sudah habis insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua